Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam belajar Al-Quran. Kita banyaknya permintaan untuk pagi ini, untuk bacaannya kami pilihkan surah Yasin ya. Karena kelas Yasin ini semua kelas bisa membaca, ikut membaca. Namun sebelumnya setiap hari Sabtu dan Minggu kita belajar tema-tema Al-Quran. Dari indeks Al-Quran, buku warna merah ya yang sudah memiliki bukunya bisa dipersiapkan halaman 211 topik kita, tema kita tentang huruf M mengenai nama Muhammad, Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, di halaman 211 ya Ibu dan Bapak yang sudah memiliki buku indeks Qurannya, yang tidak memiliki atau belum memiliki bisa dipersiapkan pulpen dan bukunya. Ini Kata Bu Reti, saya juga belum. Bu Yayu, saya sudah punya bukunya. Eh, iya, Bu Yani ya. Bu Yani ini di Kelapa 2 di RTM. Pak Marsidi juga ya. Nah, coba dilihat ya Bu Ani. Di halaman 211 berbicara topik kita, bahasan kita, topik kita tentang hmm, bertuliskan huruf M. Di sini adalah tentang Nabi Muhammad SAW. wasallam. Kita kemarin sudah sampai bahwa Nabi Muhammad tidak dapat mendatangkan azab. Ya, sudah sudah dilihat ayatnya. Ini dari atas 1 2 3 4 5. 5 ya, poin kelima. Nabi Muhammad tidak khawatir terhadap ejekan orang kafir. Nah, coba dilihat ya. Di surah ke-11. Nih. Pari susah carinya. Nah, makanya hadir hari ini ada taklim di Kayu Manis. Silakan ya hadir bagaimana cara mencari mudah kok. Terjemah terjemah Al-Qur'an, Departemen Agama atau terjemah apa aja ya. Ada terjemah ada terjemah dengan tafsirnya, banyak sekali ya. Sudah ketemu? Sudah ke-11? Ayatnya ayat yang ke-12. Surah ke-11 itu surah Hud. Eh, ayatnya ayat yang ke-12 ya. Maksudnya sudah ke-11 ayat ke-12. Sudah ketemu belum ayat yang ke-12? Saya pelan-pelan mencarinya ya. Nih, ada. Coba lihat ya. Kita baca. Jadi Sabtu Minggu latihan membaca bukan hanya surat Yasin, Waqiah, Rahman, Tabaruk aja, tapi surah-surah yang lain. Karena sekali lagi Al-Qur'an ini hidayah, hudan. Bagaimana kita bisa dapat hidayah dari Al-Qur'an kalau kita tidak membaca Al-Qur'an? tidak tidak mempelajari Al-Qur'an, tidak memahami Al-Qur'an. Nah, nanti untuk pemahaman secara mendalam ada ayat-ayat yang susah, ya kita eh, tanya pada tafsirnya ya, pada ahli tafsir. Baik, sudah ketemu ya ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. إلا الذين صبروا salihat ulaika lahum لهم wa وأجر kabir Ini. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka tidak memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini ya. Ini. Uh, ayat ke-11-nya ya ke-12-nya. Nah ini yang yang kita kajikan yang yang ke-12-nya nih ya. Tapi ini menarik ayat 11-nya. Dari tentu kalau ayat 11 dari 10 dulu. Dan jika kamu rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia berkata telah hilang bencana-bencana itu dariku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh. Mereka itu memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Kadang-kadang ada orang oh, pas dapat bencana dia keluh kesah, dapat kebahagiaan, wah ini kan usaha saya, dia lupa diri. Nah, orang yang sabar nggak begitu. Saat dia bencana dia tahu itu ujian dari Allah. Saat dia mendapat kebahagiaan juga dia tidak lupa diri karena itu lagi diuji juga oleh Allah. Jadi ujian itu bukan hanya ujian kesenangan aja, ujian penderitaan. Justru umumnya orang sukses dalam ujian penderitaan, tapi tidak sukses dalam ujian kebahagiaan. Saat dia repot, saat dia miskin, saat dia susah, dia ingat sama Allah. Tapi saat dia diberikan jabatan, diberikan kesenangan, diberikan kesuksesan, dia lupa diri. Gitu. Wah, engkau begitu Pak Ari. Saya justru saat senang saya jadi ber, jadi orang baik. Tapi saat jatuh, eh, saat pailit, saat susah, justru saya jauh dari Allah. Nah, emang seperti itu, itu ujian kan? Jadi ujian itu bukan hanya saat susah saja, saat senang pun ujian. Ada orang yang saat susah sukses, saat sedih sukses, saat uh, tidak ada tidak punya apa-apa sukses, tapi saat bergelimang harta, jabatan dan segalanya kita lupa diri, melupakan Allah. Ada juga yang begitu ya. Nah ini. Jadi suka duka semuanya ujian dari Allah ya. Nah ini ayat yang ke-12 ya. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لَا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير Wallahu ala kulli syai'in wakil. Tentang kebenaran wahyu. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. Dan sempit karenanya dadamu. Karena ada sesuatu hal kita eh, lidah kita berat ingin menyampaikannya. Karena gimana ya kalau nggak disampaikan gimana. Riba itu haram. Atau berjilbab itu merupakan suatu keharusan atau ya apalah permasalahan yang kadang-kadang kita berat untuk menyampaikannya. Nah ini hendak meninggalkan sebagian, sebagiannya disampaikan, sebagiannya ditutup-tutup, ditutup-tutupi atau ada kemungkaran di sekitar kita. Itu tuh haram loh SMS itu judi, jadi judi yang itu kan. Kita berat menyampaikannya karena takut. Nah ini tidak boleh harus secara kafah disampaikan gitu ya. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. Dan sempit karenanya dadamu. Kenapa? Karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan atau kekayaan. Atau datang bersama-sama dengan dia suatu malaikat. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Dan Allah pemelihara segala sesuatu. Ini Nabi loh. Sekelas Nabi aja hanya sampaikan, kamu tugasnya hanya memberi peringatan. Hidayah bukan urusanmu Muhammad, urusan aku kata Allah. Kan itu. Saat pamannya belum belum mau masuk Islam kan seperti itu. Tapi ada belakangan beberapa buku menyatakan sebelum meninggal paman pamannya Nabi ini sempat masuk Islam tapi beberapa yang diperselisihkan gitu ya. Tapi itu jadi kalau ada paman kita, ada saudara kita, ada siapa, kita tugasnya hanya untuk mengajak. Itu soal hidayah urusan Allah. Tapi memang kalau seseorang itu sudah masuk Islam, terkena taklid, terkena perundang-undangan. Itu kayak seperti di Aceh kan berlaku syariat Islam. Walaupun terkadang masih semi di sana ya. Itu uh, yang harusnya cambuk itu 80 kali jadi 40 kali ini masih belum sempurna ya. Mungkin udah taraf ke sana. Baik itu ya. <clears throat> Ayat ke 12 surah ke-11 surah Hud sudah ya. Kemudian uh, masih ibu dan bapak yang sudah memiliki indeks Qurannya warna merah, ini mudah, enak sekali bukunya sangat murah ya, <laughs> sangat murah dan kurang baik nih lepas-lepas malahannya ininya ya. Jadi harus dilem ulang nih ininya ya. Tuh kertasnya saya yang saya punya ini karena di kelompok-kelompok dengan buku lain jadi ngebuka nih tuh. Tapi ini bagus buku ini, tema-temanya ada. Indeks Quran juga lain juga bagus. Tapi tema-temanya tidak ditulis tema-temanya secara rinci. Di sini rinci. E, kemudian bisa dilihat ada yang menyatakan Muhammad gila. Tidak, Muhammad tidak gila. Nih, Nabi Muhammad tidak gila. Lihat surah Al-Qalam. Quran Ibu Yayu mah enak besar. Ya apa aja lah terjemahnya ya. Banyak terjemah Departemen Agama. Yang saya pegang ini terjemah apa ini? Warnanya ya. Yang ada juga yang ingin Pak Ari supaya sama. Nantilah saya cari yang besar ya. Ini kecil. Ini saya Quran dan terjemahnya Al-Jumatul Ali ini ya. Bagus sekali ini juga ya. Coba dilihat. Sudah ketemu? Surah ke-68. Pelan-pelan ya nyarinya tuh ya. Kalau belum jelas juga bagaimana carinya, cara nyarinya nanti datang ke taklim. Nah, hari Kamis saya ada di taklim di Parung loh. Di Pila Parung tuh dari dari dari Pasar Parung masuk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 Jangan, no, nah, jangan ini ya dibaca gitu. Ma anta bi ni'mati rabbika majnun. Wa innak wa in gunnah. Wa inna laka la ajran ayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsir wa yubasirun Bi ayk bi hmm, tasdidnya ya bi bi kumul maftun nih ya nun nih nun apa nun wallahu alam bimuradi ya hanya Allah yang tahu maknanya dari nun ini itu uh, demi kalam dan apa yang telah mereka tulis berkat nikmat Tuhanmu kamu kamu kata Allah Muhammad Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sekali-kali bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? <laughs> Apa Rasulullah? Apa orang kafir? Orang kafir lah ya. Itu dari kasih otak tidak mau mikir otaknya. Tidak mau beriman. Kebenaran sudah jelas itu. Uh, eh, Islam datang kan perbudakan tidak ada status tidak ada dalam artian di mata Islam semua sama. Siapa yang duluan masuk masjid itu di depan. Itu kan seperti itu. Uh, tidak ada raja, tidak ada budak sama statusnya. Yang membedakan hanyalah iman dan takwanya laki-laki, perempuan, konitin, konitan, sobirin, soiman, so semua sama gitu ya di mata di mata Allah yang memberikan iman dan takwanya. Nah itu tentu pembesar-pembesar Quraisy salah satunya kenapa tidak mau masuk Islam karena takut hilang e, darah birunya gitu kan atau atau apa e, jabatannya. Saya ini kan tuan. Masa sama seperti Bilal budakan begitu. Jadi ketakutannya ketakutan tentang itu derajat. Mereka kadang-kadang sebagian orang kafir mengakui tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran Al-Quran. Tapi tidak mau masuk Islam karena itu tadi. Tidak ada perbudakan, tidak ada status. Statusnya sama aja di, di mata Islam. Laki-laki, perempuan, ya, tuan, apa budak, semua sama. Yang membedakan keimanan dan ketakwaannya itu kan. Gitu. Tentang laki-laki dan perempuan, dalam satu hal Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu para pemimpin para wanita. Tetapi dalam segi iman, ibadah semua sama. Yang so, siam, soim, soimat, konitat, konit, konitin gitu kan. Hmm. Semua sama. Nah, ini. Kemudian eh masih di halaman 211 ya indeks Qur'annya bahwa Nabi Muhammad tidak mampu mendatangkan manfaat atau madorot. Ini bisa dilihat di surah Yunus, surah ke-10, ayat 49. Itu coba dilihat ya, surah ke-10. Tuh, pelan-pelan. Surah ke-10, surah Yunus, ayat 49. Allah, Rabbi, Pak Ari, terima kasih. Selama ini saya Quran ini gak pernah dibuka. Karena saya takut. Kenapa takut? saya kan bukan keluaran pesantren, saya kan tidak bisa bahasa Arab, saya ini, ini, ini. Banyaklah alasan. Kenapa? Mulai kita baca, kita buka. Kalau kita tidak paham tentang terjemahnya, nah, kita tanya tafsirnya, tanya ahlinya. Pas alu ala dikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Tadi kapan mulai mencobanya kalau kita takut ya? Ya betul, menterjemah Quran, mentafsir Al-Quran, jangan dengan otak. Banyak aliran yang sesat itu karena dia salah dalam menafsirkan Al-Quran. Kita kadang bingung kok, dia juga pakai Quran, dia juga pakai dalilnya Quran, tapi kok bisa sesat gitu. Nah itu karena menerjemahkan atau menafsirkan Al-Qurannya tidak dengan ilmu Al-Quran, tidak dengan tuntunan para ulama, mereka keluar gitu ya, mereka menafsirkan sendiri, jadilah nabi palsu. <laughs> bisa bisa Quran dikit-dikit jadi nabi ah. Gila aja ya. Nah ini. Coba dilihat ya. Ah, surah ke-10 sudah ayat 49 sudah ketemu. Hmm, tuh ya, apa katanya di sini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nih 49 ya. Qul amliku li nafsi dharran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. إذا إذا إذا جاء ajaluhum فلا yastakhiruna ساعة ولا يستقدمون Mada apa Bu Yayu? Kata Bu Yayu, wah itu mah mudah. Matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan ya mada ada disukun. Iya. Wala yastaq. Kalau apa tuh? Sugro. Karena sudah ada sukunnya, sudah mati. Dan di tengah adanya. Sugro juga kalau di akhir bisa jadi kubro. Mana? Lam yalid walam yulad. Ya yuladnya terakhirnya jadi kubro. Karena di akhir. Kalau pola ada dua. Sugro dan kubro. Kecil, saugir kecil, kubro besar. Kubro ada dua. Kubro yang kabir sama akbar. Kabir itu besar. Nah, huruf-hurufnya hidup tapi belum ada tasjidnya. tidak ada tasjid. Yang akbar kalau ujungnya ada tasdidnya. Mana watab itu. Ya, pelajaran kemarin kan di Parung, eh di Parung di Depok. Ada kan? Ayat ke sembilan empat sembilannya nih. Katakanlah aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku. Nih, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Di kemarin saya bicara kan ada orang yang diberi kelebihan yaitu oleh Allah tapi belakangan ada orang yang mengaku-ngaku diberi kelebihan padahal tidak bohong hanya untuk du duit aja dukun kan saya bisa ini bisa itu padahal bohong itu umumnya banyaknya sekarang ada orang memang yang diberikan kelebihan oleh Allah Ya pernah ada jamaah itu Pak Ari gimana dengan saya Orang seorang ibu seorang ibu kurang lebih usianya 34 tahunan gitulah ya dia bertanya, Pak Hari adik saya ini eh, kadang-kadang kalau dia ngomong tuh tahu gitu. Kata, kata adik saya, pernah ada, Pak jangan pergi hari ini. Karena gimana gitu, kalau pergi hari ini saya khawatir Bapak justru mendapatkan kecelakaan. Alah, percaya dari mana gitu. Ternyata jam sepuluhnya dia ya, pesawatnya jatuh gitu ya. Betul, meninggal. Ada lagi satu kasus kata kata si ibu itu, "Bu, anak itu uh, sebaiknya uh, jangan pergi ke Bandung hari ini karena begini-begini gitu." Nah, bagaimana Pak Ari so, saya bisa tahu seperti itu? Nah, saya bilang, "Ibu hati-hati. Ibu jangan jangan menyampaikan itu karena khawatir nanti jadi permasalahan." Nanti ibu dianggap memiliki kelebihan, akhirnya dia percaya dengan ibu, tidak percaya dengan Allah. Akhirnya dia, dia juga ketakutan. Nih, ini juga dialami ya Ibu Ibu Samsu, eh, Ibu Samsudin nih. Ini putrinya di Abu Dhabi sama seperti itu. Diberi kelebihan. Justru dia takut gitu. Takutnya karena apa? Orang banyak bertanya kepada dia, eh, kan konotasinya sudah lain. Akhirnya orang melupakan Allah. Padahal semuanya dari Allah. Memang ada orang yang diberi kelebihan. Tapi umumnya orang-orang sekarang banyak mengaku diberi kelebihan padahal bohong gitu. Nah ini sama Nabi Rasulullah sendiri. Rasulullah tidak tidak bisa mendatangkan kebaikan atau keburukan kecuali seizin Allah ini kan nih. Mereka menyatakan ini, katakanlah aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku. Melainkan ini di garis bawahi, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Kalau Allah menghendaki kan sama saat Nabi disajikan satu hidangan Kemudian hidangan itu sudah diracunin. Nabi pura-pura enggak belum tahu ya. Dalam artian supaya tidak tidak bingung. Biasa di hadapan semua disantap mau mau makan gitu. Pas itu hati-hati sahabatku para sahabat di, di situ jangan dimakan kan gitu. Nah, si perempuan yang menghidangkannya kok Nabi tahu? Nah, padahal Nabi dapat wahyu dari Allah gitu, melalui, melalui malaikat Jibril. Hati-hati di tenggorokan binatang kambing itu ada racunnya. Nah, Nabi tahu karena dikasih tahu oleh Allah. Itu. Jadi kalau tidak dikasih tahu, makanya Nabi sendiri tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Karena tidak dikasih tahu oleh Allah. Gitu. Baru tanda-tandanya. Nah, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apa katanya ajal di sini? Ya, 709 tuh dilihat. Masa ke keruntuhannya. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun. Dan tidak pula mendahulukannya. Itu kan kita tahu si Anu berkuasa sampai sekian puluh tahun. Si Anu, tapi semuanya ada masanya. Harus kalau masanya harus turun ya turun juga. Kemudian dilihat surah Jin ya, Al-Jin ini surah ke-72. Surah ke-72 ya pelan-pelan ya. Surut surah ke-72 ya Quran. Quran sekarang pari tidak bersih lagi. Tapi kotor dibuka-buka ya nggak apa-apa <laughs> itu ya. Jadi jangan Quran tuh bersih, jadi pajangan doang. Ada surah ke-72 eh, ayat ke-21 ya. Surah 72 surah Al-Jin tentang jin ini ya. Dibacalah. Banyak orang dulu minta tolong pada jin. Jin juga sekarang sih tidak tidak tahu apa-apa. Dulu memang kita tahu kan dari mana dukun-dukun itu tahu bahwa di zaman Nabi Musa itu Firaun akan ada seorang anak laki-laki yang lahir Kata dukun itu, akan ada anak laki-laki yang lahir, kemudian anak laki-laki itu nanti akan merusak kekuasaanmu, bahkan akan membunuhmu. Kan akhirnya kan Firaun kan tenggelam di Laut Merah itu ya. Nah ini, dari mana tahu Firaun seperti itu? Setiap anak laki-laki lahir dibunuh dari dukun dikasih tahu. Karena waktu itu jinnya bisa melihat, ya setannya bisa bisa melihat dan bisa mengasih, mengasih tahu, memberi info kepada dukun-dukun ini. Dulu iya, sekarang sudah tidak lagi. Karena setiap persidangan malaikat di atas, jin setan ngintip dilempari oleh bola-bola api itu kan. Jadi salah kalau sekarang minta tolong sama jin. Jin juga nggak tahu. Tapi ada dukun seperti ini. Nah, saya jadi dukun, tiba-tiba datang. Nah, bapak kan namanya Pak Edi. Kok bapak tahu? Karena dia kasih tahu oleh jinnya. Tadi bapak di depan kan ketemu sama si ibu-ibu ya. Yang ngasih minum mineral kan. Terus uang bapak jatuh kan. Kok tahu. Nah itu karena dikasih tahu oleh jin. Tapi tentang hal lain mah tidak tahu ya apa yang akan terjadi. Iya Bapak, nanti 10 tahun lagi akan begini-begini. Ih, sok tahu banget gitu Sate, ya. Nabi aja tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok kecuali dikasih tahu. Memang ada orang yang diberitahu, tapi belakangan orang ada yang mengaku-ngaku dapat dari Allah padahal bukan. Nah, ini hati-hati. Makanya tidak boleh percaya sama dukun. Kahit 40 hari ibadah kita tidak diterima. Sudah al jin ya. Ini dibaca ini surat jin ini menarik sekali ya. Jadi jangan minta tolong sama jin. Sebaik-baiknya jin adalah sejahat-jahatnya manusia. Gitu. Bisa dibayangkan bagaimana sejahat-jahatnya jin. Gitu ya. Belakangan banyak cerita tentang jin ini bahkan ada jual beli jin ya. Di ayat ke-21 sudah ketemu surah jin, surah Al-Jin ini, surah ke-72. Coba dilihat ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد من الله أحد أحد jadi disambung jadi gombil bigunah ya domah tuh tanwin ketemu wau Minallahi ahadu wa lan ajida min dunihi multahada. ada beberapa ulama menyatakan kalau ada wawunya tidak ngulang nggak apa-apa ada angka limanya itu kan itu apa katanya ayat 2122 ini ini pemeliharaan Allah subhanahu wa taala terhadap wahyunya dari ayat 20-nya katakanlah sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya Katakanlah sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu dan tidak pula sesuatu manfaat. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah. Dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain dari Allah. Uh, jelas ya. Ini. Nah, nggak jelas. Nah nanti kita, kita lihat di lain kesempatan lihat tafsirnya. Kemudian bisa juga ibu lihat di surah di halaman 212-nya bahwa Nabi Muhammad tidak bertugas memelihara manusia. Dilihat di surah Al-An'am ya, ayat 6. Uh, eh, maaf, maaf, surah Al-An'am surah ke-6 ayat 104 106 sampai 106. Kemudian dilihat juga di, dicatat dulu ya untuk besok ya. Surah Yunus surah ke-10 ayat 108. Kemudian surah Al-Isra surah 17 ayat 54. Kemudian surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 6 dan 48. Kemudian Nabi Muhammad juga tidak mampu mengubah orang ingkar. Nih, orang yang kafir tidak bisa. Nabi kan tadi hanya memberi peringatan soal hidayah, soal bukan urusan Muhammad tapi urusan Allah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Makanya dimiliki indeksnya nih, murah meriah bukunya. Bukunya tidak bagus tapi isinya bagus. Tidak bagus tuh maksudnya cetakannya ini. Udah kertasnya koran, kemudian lepas-lepas nih, lepas-lepas nih sayang sekali ya. Nanti di, harus direkat di lem lagi. Baik, ada waktu sedikit untuk ibu dan bapak yang ingin membaca Yasin. Silahkan ya, umumlah siapa aja boleh masuk karena Yasin ini kan mudah. Uh, surah ke-35 ya. Surah 35. Kemarin baru 6 ayat kan. Gitu. Oh iya, untuk besok pembacaan Al-Mushaful Muratal bisa dipersiapkan. Ini surah Al-Haqqah ayat 1 sampai 52 dan surah Nuh ayat 1 sampai 4. Untuk besok surat Al-Haqqah ya. Ayat 1 sampai 52 dan surah Nuh ayat 1 sampai sampai 4. Kemudian ada yang bertanya, Ari Maulid ini boleh atau tidak?" e, untuk lebih lengkap ibu bisa membaca peringatan maulid bid'ah atau sunnah. Ini ada di toko-toko buku ya. Bukunya tipis, tapi harganya cukup lumayan ya. Tidak sesuai dengan nah, karena ini isinya ya. Buku ini adalah ini anti anti maulid gitu ya, yang ini. Ya, jadi di sini semua kalau bid'ah bid'ah itu pinar ya, dolalatuh dolalatuh pinar di sini. Tuh. Ada uh, hadisnya. Uh, ini ya. Fa inna فإن hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhtasatuha wa kullu bid'ah bid'ah dalalah itu. Maka sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah Al-Qur'an dan rasulnya ya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dalam urusan agama dan setiap bid'ah adalah sesat Ayat uh, hadis lainnya, sahih ini hadisnya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan perkara yang baru dalam urusan agama maka ditolak. Man amila amala laisa alaihi amrun amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dalam urusan kami agama, maka amalnya tersebut tertolak. Ini ini yang anti ini ya. Yang mendukung uh, bisa dilihat 40 masalah agama ditulis Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Di sana dari berbagai kitab, berbagai madhab dari inayah, dari uh, eh, i'anatul talibin. Di sana dinyatakan cari dalil, cari Quran, cari hadis memang tidak ada. Karena baru ada maulid itu di zaman ini Salahuddin Al-Ayyubi. Ini pada tahun 1137 sampai 1193 Masehi di Mesir. Nah, Salahuddin al Ayyubi ini menganggap kenapa harus ada maulid? Karena waktu itu orang Islam semangatnya, ruhul jihadnya sudah tidak ada lagi. Rasa cinta pada nabinya tidak ada. Untuk mengenang, mengenal nabi, maka dibacakanlah sejarah nabi. Tapi belakangan di Indonesia baca sejarah nabi tapi bahasa Arab. Orang baca-baca tapi nggak ngerti. Angka baiknya dibacanya diterjemahkan. Jadi para penceramah itu membahas tentang sejarah nabi. Tapi semua sepakat kalau kita ceramah tentang ceramah Nabi boleh gitu ya. Tapi tentang maulidnya ini nanti lebih lengkapnya bisa dimiliki ya. Tentang kisah Salahuddin Al-Ayyubi, tentang peringatan maulid bid'ah atau sunnah, kemudian bisa membeli 40 masalah agama jilid kedua. Atau Hasan jilid kedua juga. Di situ juga diungkapkan bahwa tentang maulid tidak ada Al-Quran, tidak ada hadisnya. Selama itu tidak menyimpang, diperkenankan tapi dikhawatirkan adanya penyimpangan di dalamnya. Gitu. Atau nanti bisa juga dilihat dari buku-buku lainnya ya. Uh, ini kenapa kita harus mengadakan maulid ada. Baik, uh, silahkan ya. Tampaknya sudah ada yang masuk nih. Nah, kita ya, berikan kesempatan. Assalamualaikum. Kalau siapa ini? Ibu Indri di mana? Depok. Di Depok. Pak, ah, silakan. Yasin ya. Silakan. Eh, satu satu berapa, Pak? Ah, baca aja dulu. Oh, ya. <laughs> Kalau Pak ini lancar dikasih banyak. Ya, silakan. Au, bukan au. Oh, ya. Au. A'udzu billahi rajim. Radionya ibu dimatikan aja, dengarnya di, di telepon aja di gagangnya ya. Iya. Radionya dimatikan. Nah, ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan itu itu mah waktu saya di kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kepanjangan, satu alif aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aku, Ah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya, Pak ya? Ya, Ya. Jangan, ya, jangan kepanjangan kan. Oh, iya. Di di atas di atas ianya ada alif. Oh, iya. Berarti panjangnya satu alif. Ini kalau belum tahu hukumnya, yang satu mad lazim hopap harfi, yang satu mad lazim harfi musba. Ah, nggak ngerti lah. Pokoknya kalau di atas hurufnya ada yang berdiri kayak alif, maka panjangnya satu alif. Yang di atas hurufnya ada alis, panjangnya tiga alif. Bacanya di eja, Gimana bacanya? Ya, si. Oh, ya. Gitu, jangan ya, sa, jangan. Ya, si. Wal Qur'anil Hakim. inna minal mursalin. Ala siratim mustaqim. Ustaznya gini ala sad ala siratim mustaqim ala siratim sad basa salat ala siratim mustaqim ala siratim mustaqim Jangan kepanjangan. Kepanjangan. Tanzilan Azizir Rahim. Ayah. rahim Litu zirokum Ikhfa. Litu litu ikhfa Sama eh. Litu zero mamma Litu zero mamma ma abauhum Banyak panjang. Kan madu wajib mutas oh, ya. Abauhum fahum ghafilun. Ulang lagi ya, Pak ya. Mhm. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم pilu. Baik, banyak belajar lagi Bu ya. ya Bu. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha tuh Pak Haris saya baca Yasin sering tapi belum benar. Ya belajar makanya ya. Insya Allah. Jangan putus asa untuk selalu belajar. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون hari siapa yang meninggal? Ya kok Yasin ada yang meninggal? Iya, memang Quran itu jangan Yasin aja gitu ya. Apa apa aja dibaca dari kayak tadi dipahami isinya sedikit demi sedikit. Karena banyaknya Al-Qur'an ini kan 30 114 eh, surat terdiri dari 6666 ayat. Nah, karena banyaknya makanya pakai indeks. Kita mulai cerdas milih tema demi tema. Baca mah tetap ya dan ngaderes lah istilahnya dari mulai Fatihah, Al-Baqarah terus dibaca ngaderes gitu ya. Saya kan belum benar. Kalau kalau mau benar ya kapan lagi? Mulai dari sekarang gitu ya. E, baca. Nah, insya Allah ibu dan bapak yang punya waktu hari Kamis depan saya orang libur malah saya ke itu ya. Ada di Parung. Ini jamaah lama kita nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini hmm, udah jadi ustazah. nih Radionya dimatikan di sana ya, ustazah. Radionya dimatikan aja. Radionya dimatikan, dengarnya dipegang telepon. Iya, iya. Ayo atuh. Ah. Nah, ya baca. nih dalam ini murid 8 tahun yang lalu nggak datang-datang ya. <laughs> iya, silakan. Ayat berapa nih? Ayat ke-7 teruskan. Laqad haqqal qawlu.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 lagi. Jangan kau. Kan lin. Jangan kau tapi kau atau lupa. Lakod grogi ini. lakod hakol kaulu. Jangan kau lu. Kan huruf o. Kayak so, jangan sao. Kau. Kau, kau, kau, engkau. Kau dan ya. aku, kau. Kau. Kau, engkau. Hmm. Eh, terusin dulu.

Al Al-aglalam fahiyya ilal al jangan kafah nih situ alqanifahum muqmahun baru muqnya ya. hmm, jadi grogi hmm, hmm, kelamaan gak masuk masuk nah, lagi inna ulang ya inna ja'ala fi a'naqihim aglalam فهي إلى الأرقان فهم مقمحون Terus Ya waja'alna Waja'alna min bayni aidihim saddan Wa min khalfihim saddan Fa'agshaynahum fahum la yubsirun di, di iklannya saya juga diajarnya dulu begitu. Uh. Jangan mim tapi samar sedikit. Waja'alna mim gitu kayak Iva Sapawi. Ya, datang hari iya. ke talim ya. saya iya. waktunya nanti besok masuk lagi. Iya, terima, kasih. Ya. Iya. Mohon maaf. Sama-sama. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang waktunya ya. Besok kita teruskan temanya sama yasinannya ya. Ini banyak yang minta Pak Ari, udah yasin aja dulu dia habiskan sekalian dengan terjemah dan tafsirnya. Insya Allah ya. E, hari Kamis tanggal 20 saya ada di Pila Parung ya. Yang punya waktu jam 9 sampai jam 12 silahkan. Hari Jumatnya tanggal 21 seperti biasa walaupun kata Mas Jaka oh, libur saya mah libur ya tetap aja <laughs> ya justru saya libur eh, orang-orang libur saya ingin orang-orang yang libur bisa datang ngaji kan. Hari saya nggak bisa ngaji karena di kantor ini itu. Nah tanggal libur saya nggak libur. Ibu dan bapak datang. Baik. Ibu dan bapak ada saran, ada kritik atau ingin hadir hari ini silahkan ke rumah yatim. Ke 0812 8287881 0812 8287881 0812 08287881. Ibu dan Bapak yang hadir hari ini jangan lupa bawa temanya ya, indeks Quran serta dengan terjemah Departemen Agamanya ya. Kita akan belajar selain tahsin, tajwid juga tema-tema dalam Al-Qur'an kita tahu Quran kita punya tapi Qurannya masih bersih jarang dibuka kasihan Qurannya ya kasihan kita hanya nggak dapat hidayah terima kasih untuk semuanya bila hitabik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Firman Allah subhanahu wa ta'ala Kamu belum lagi mencapai kebajikan Sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu sukai Dan apa juga yang kamu nafkahkan Maka Allah mengetahuinya Surah Ali Imran ayat 92 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. pendengar pecinta Radu Kaya Manis. Huh, pagi hari ini saya ketemu dengan Anda di acara bingkisan hari ulang tahun 15 Maret 2008 bersama Bung Jaka dan saya Zulia mengaturkan salam. Selamat pagi dan selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, udaranya enak banget, seger banget pagi hari ini. Jadi kalau Anda tidak mm, terbangun pagi-pagi untuk bisa menghirup udara yang yang polusinya kecil, uh, rasa-rasanya rugi lah ya. Yuk ah, kita buat ventilasi hati <laughs> di acara Iya, bingkisan hari ulang tahun. Siapakah yang berulang tahun hari ini? Kita coba angkat penelpon pertama. 85 Halo, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, dengan siapa ini? Dari Bapak Mansur nih. Oh, Pak Mansur. Hmm. Bapak Mansur yang di mana? Di Condet nih, Kamat Jati. Wes, oh, kalau gitu lagi musim itu enggak ya? musim duku. Oh musim duku. Iya. Oh ya salahnya sendiri nggak musim. Udah nggak musim. Udah nggak musim. Pohonnya juga udah nggak ada kayaknya ya. Iya udah habis semua. <laughs> udah jadiin pekarangan. Iya. <laughs> Jadi halaman rumah. Oke, iya. Pak Mansur siapa yang ulang tahun? Eh, Ini kok. anak saya nih. Uh -uh. Nama saya. Muhammad Faisal Ahsan. Oh, Muhammad Faisal Ahsan. Yang ke-8. Hmm, anak keberapa nih? Anak yang pertama. Oh, anak pertama. Ada adiknya? Ada satu. Oke, laki perempuan? Laki juga. Aduh, jagoan semua dong kalau iya. gitu ya. <laughs> Jangan diadu ah. Tapi ulang tahunnya kemarin. Iya. Kemarin ya? Hmm, cuman mengucapkan kemarin pada kerja semua. Oh begitu. Uh, Fauzannya udah bangun? Eh, Fa udah. siapa Faizan ya? Faizan. Oh, Faizannya udah bangun? Itu lagi mandi mau sekolah. Oke, okay. halo sayang, selamat pagi, selamat ulang tahun. Silakan doa dari bapaknya doanya semoga panjang umur mm -hmm. rajin belajar terus mainnya dikurangin deh ya Faisal ya iya hmm, kalau disuruh tidur siang harap nurut iya kan ada maksudnya tidur siang itu kan badannya harus istirahat ya kan hmm. supaya segar bugar terus fit gitu loh hmm, hmm. itu aja tuh Bajul ya iya hmm, tak lagi nih apa tuh apa tuh kan ada pacar apa Cal? Yuk, Yopi dan Nur ya Cal ya. Yopi dan Nur katanya. Menjaga hati ya. Hmm. Pinter tuh ternyata milih lagunya menjaga <laughs> hati berarti selalu dijaga hati papa dan mamanya dong. Iya. Iya deh. Iya deh. Udah. Iya. Ya? Iya. ya, makasih Bapak. Iya, Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkisan hari ulang tahun yang berikutnya silakan 15 Maret aduh 2008 jadi gatel <laughs> ke mata. Silakan siapa yang berulang tahun yang mau lewat SMS juga saya tunggu. Halo RKM. Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi. Sehat. Sudah sudah sudah seger kembali. Oh. <laughs> Aduh, gimana Bu Diani siapa ulang tahun hari ini? Hmm, sebetulnya kemarin ya Mas Siapa tuh? Kakak yang di Halim. Oh iya namanya? ulang tahun pernikahan. Ya, namanya? Ibu Iswahyuni sama Bapak Sodikin Oh, Ibu Iswahyuni, Bapak Sodikin. Nomor 30. Oh, asik banget. Karena dia minta diucapin Oke. Okay. <laughs> kemarin sih mudah-mudahan sekarang dengar ya. Iya. Kebetulan Pak Sodikinnya kurang sehat. Oh, Sodikin. tapi sakit-sakit biasa kan karena cuaca aja ya? Iya. iya deh, bukan sakit yang sakit-sakitnya orang kaya bukan kan? Mudah-mudahan <laughs> Janganlah. Ya, semoga. Iya, mudah-mudahan dengan iya. dengan hari ulang tahunnya kemarin itu ya iya. menambah semangat buat Pak Sodikin menjadi obat karena ketika hati bahagia. Kelahiran cucu yang kedua juga. Wih, hadiah lagi tuh. Ya. Uh, silakan deh dari ibu deh. Iya, semoga dipanjangkan jodohnya. Amin. Kokoh tabah menghadapi segala cobaan hidup ya. Iya. Semoga lindungan dalam Allah Subhanahu wa taala. Mm -hmm. Iya. Undangannya nanti. <laughs> ke Salemba ya. Kenapa? Undangan Salemba. oh, undangan Salemba. Hari bes. Oh. Oh begitu. Iya, iya deh. Ya, iya, terima kasih Bu Diani. Ya, itu aja Pak Jul. Baik. Ya, ya. tugas. Iya. iya. Semuanya. Dengan siapa uh-huh. Pak? Bung Jaka, Ibu. Oh, Jaka. Uh -uh. Ya, ikut aja deh Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk menjaga hati Yofi Enuno. 不再问题。 juga seperti itu, cuma iramanya beda ya. Aduh, ini SMS yang pertama saya mengucapkan dulu terima kasih Anda yang sudah ber-SMS di 021 9376 0265. Ya, selamat ulang tahun da, uh, buat uh, selamat ulang tahun pernikahan buat keluarga Haji Bambang Priadi yang ke-33. Semoga selalu sehat dari Ananda Bowo dan Dina katanya singkat banget. Aduh, selamat ulang tahun perkawinan deh. 32 3 tahun itu bukan perjalanan yang mudah ya. Segala suka, duka, pahit, getir, manisnya semua dikecap menjadi bagian dan uh, perjalanan hidup dengan romantismenya ya. Uh, mbak, ini bocih di Sentul. Ya, Boci di Sentul mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adikku uh, Elsa ulang tahun yang ke-13 katanya semoga panjang umur uh, sehat senantiasa merpati dong tak selamanya selingkuh itu indah oke okay. silakan yang mau bertelepon di 8594785 bingkisan hari ulang tahun Silakan sementara sambil menunggu telepon kelihatannya saya harus membaca lagi SMS berikut ini